dengan al-aun min Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan juga hidayahnya kita masih bertemu dalam majlis yang mulia ini. ikhwan fidin barakallahu fikum. Eh, kita melanjutkan eh, kita boleh ittisam dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم yaitu Al-Fadl bin Dukain salah seorang guru dari al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala yaitu Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Qala haddatsana Sufyan yani Sufyan al Thawri. Sufyan Sufyan Al-Thawri. Nah, di sana ada Sufyan yaitu Sufyan bin Uyainah. Namun di sini adalah Sufyan Al-Thawri rahimahullah taala. Al-A'mash dari gurunya itu Al-A'mash Sulaiman bin Mihram bin Mihran rahimallahu taala An Ibrahim dari gurunya yaitu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai An Hammam yaitu Hammam ibnu Al-Harith salah seorang tabi'i rahimahullah taala an Hudzaifah dari sahabat Hudzaifah ibni al-Yaman seorang sahabat ma'ruf sahibu sirin Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang sahabat Nabi yang khusus beliau mendapat kabar-kabar rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata qala sahabat Hudzaifah berkata Ya ma'syar al-qura Ya ma'syar al-qura Wahai para al-qura Para pembaca yakni para ulama Para fuqaha Nah di waktu itu Kalau disilahkan dengan al-qura yakni para pembaca adalah Para ulama, para fuqaha Di zaman Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu taala anhu Nam istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Berkata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada segenap para ulama, para fuqaha waktu itu untuk istaqimu agar mereka beristiqamah. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Sungguh kalian akan melampaui mendahului enam mencapai puncak yang mulia dan diharapkan dengan harapan yang sangat banyak sekali. Istaqimu beristiqamalah kalian aku akan mendapatkan meraih nah sesuatu yang amat besar dari enam berbagai keutamaan Fainakhattum yaminan wa shimalan. Namun bila kalian mengambil jalan yang lainnya, namun tidak mengambil ini jalannya Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan yang lainnya baik kanan maupun kiri laqad dhalaltum dhalalan ba'ida sungguh kalian akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali fi fiddin barakallahu fikum. Hadis ini atau asar ini dari sahabat Hudzaifah Ibnu Al-Yaman rahimah radhiyallahu ta'ala memberikan hasungan kepada kita semuanya untuk at-tamassuk bil Qur'an was sunnah. Sebagaimana bab kitab ini, bab atau kitab al ittisam bil kitab was sunnah. Ini kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Demikianlah salaf. Selalu mereka mengingatkan kepada para sahabatnya, teman-temannya, untuk tidak lupa senantiasa bertamasuk, selalu berpegang erat dan teguh dengan Alkitab was Sunnah. Ini wasiat salaf kita. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am yang sering kita dengar wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu fatafarraqu bikum an sabilihi dzalika wasaqakum bihi la'allakum tattaquna Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati inilah jalanku, sabili." Jalan Allah Subhanahu wa taala siratullah, yaitu sirat yang dipegangi oleh para sahabat Ridwan alaihim ajma'in. Nam fattabi'uhu maka ikutilah. Ini semua ikhwana fillah barakallahu fikum nam menegaskan agar kita seluruhnya ikhwan afidin barakallahu benar-benar jangan keluar dari garis tariqah dari Rasulullah saw Alaihi Wasallam dan juga para salafun saleh. Nah, kalau di waktu itu sahabat Hudzaifah ibnu Al Yaman memberikan peringatan yang sangat keras untuk mereka bertanasuk dengan Al-Quran dan Sunnah. Masih banyak para sahabat, masih banyak Al-Qurra, para ulama, para fuqaha, para fasih di, kalangan para sahabat Rasulullah saw Alaihi Wasallam lebih-lebih lagi di zaman sekarang ini. Nah, yang jauh daripada para ulama, jauh dari a'immah al-huda, bahkan Nah, intisaru al-bid'ah was subuhat wal jahal. Bahkan tersebar berbagai subuhat, syahwat, wal bid'ah, wal fitan. Nah, yaminan wa shimalan. Kalau kita keluar nah melihat berbagai fitnah di mana-mana. Fitnah baik subuhat berbagai fitnah syubuhat tersebar luas. Fitnah Al-Khawarij. Nah, dengan berbagai pecahan-pecahannya. Fitnah Al-Qadariyah juga demikian. Fitnah As-Sufiyah. Nah, dengan berbagai pecahan-pecahannya. Fitnah Murjiah juga demikian. Fitnah Al-Mu'tazilah wal-Asyairah dan berbagai fitan yang luar biasa. Belum lagi fitnah berupa asyawat. Juga demikian. Kalau kita melihat yaminan wa shimalan ya ikhwana fidin barakalafikum. Nah, ke samping kanan, kiri, depan, belakang seakan-akan penuh dengan berbagai alfitan. fitan zahara minna wa batan. Kalau para sahabat Hudaifah Yaman menasihati para al-qurra untuk mereka istiqamah maka lebih-lebih lagi kita ikhwanafidin untuk kita termasuk bil Quran was sunnah nah, untuk betul-betul mengambil menjadikan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam kita jaga apalagi sekarang berbagai fitan untuk menjatuhkan Al-Quran dan juga as-sunnah an-nabawiyah maka kita ya ahli sunnah Nah ya ahli sunnah ya salafiyun Maka kita bertanggung jawab Nah untuk membela hari dakwah Membela sunnah nabawiyah Dengan Semampu kita Nah Maka kita ya ikhwana fillah Barakallahu fikum Apa yang bisa kita mampu sekarang ini Hendaknya kita lakukan. Nah, upayakan dengan sungguh-sungguh. intan surullah yang surkum. intan surullah yang surkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, nah pasti Allah Jalla akan menolong kalian. Maka nusratu dinil Islam, nusratu dinillah Subhanahu wa taala memiliki beberapa enam memiliki berbagai memiliki bentuk memiliki bermacam-macam bentuk nusrah pertolongan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Enam. Di antara bagian dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala enam yang kita berupaya yaitu adalah at-ta'allum, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Quran Sunnah. Mempelajari kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ya sunnah tidak boleh kita merasa pesimis. Merasa kecil hati. Nah, mereka ahlul bidai wa balal nah, lailan nahar siang dan malam mereka mengadakan berbagai muktamar-muktamar, berbagai majalis-majalis siang malam. Mengadakan berbagai rencana-rencana untuk meregenerasi kelompok-kelompok mereka. Maka kita ya sunnah tidak boleh merasa kecil hati. Tidak boleh merasa pesimis. Maka jadikan hidup kita ini. Nah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nusaduddin sebagaimana kaum salaf. Nah, kaum salaf radhiyallahu anhum rahimahumullah taala bagaimana kehidupan mereka umur mereka barakah dengan dakwah barakah dengan sunnah barakah dengan menebarkan al-Islam wa sunnah tengah-tengah umat Islam Demikianlah bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Semampu yang kita miliki. Maka tahapan awal adalah dari rumah tangga kita masing-masing yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum, maka hendaknya dia berusaha sekuat sekuat tenaga dan secara optimal maksimal untuk meluangkan waktunya usianya di dalam mengamalkan sunnah, mempelajari sunnah an-nabawiyah ini ikhwana fillah. Barakallahu fikum. Dalam ayat ini juga kalau kita tidak beritiba as-siratal mustaqim tidak menelusuri menapaki as al-mustaqim sunnah nabi was sunnatus salaf radhiyallahu anhum ajma'in wa radahum nam berarti kita telah mengambil mengikuti as-subul qala mujahid as-subul al-bid'ah wasyahawat atau al-bid'ah wasyubuhat segala segala bentuk macam al bidah dan segala macam bentuk as subuhat maka itulah yang akan memalingkan kita dari al haq dari as sunnah dari ittiba al Quran was sunnah maka barang siapa yang mengikuti al bidah kul bid'atin wa kul subhatin ya ikhwana fillah barakallahu fikum nam akan menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari as al-mustaqim sehingga dia terpental dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, terlempar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Nah. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi bahwa ahlul bid'ah wal dalal dan juga ahlus subuhat laila nahar ya kawan Lailan nahar mereka istimaat mengadakan berbagai istima-istima dalam bahasa kita muktamar-muktamar kajian-kajian rapat-rapat musyawarah musyawarah untuk maksudkan program mereka nah maka kita tidak boleh nam berdiam diri kita ala sunnah harus mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala in tansurullah yang surkum. Harus mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihfazillah yahfazka. Harus mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kita amalkan, kita perjuangkan. Dan juga mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Nah. Adakah ucapan yang lain lebih bagus lebih benar daripada untuk berdakwah menyampaikan al-haq Al-Quran Sunnah dengan umat ini Ini kalau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menasihati di hadapan para al-qurra, ya masyar al-qurra. Wahai para ulama, wahai para fuqaha, istaqimu, beristiqamahlah. Nah, beristiqamahlah. Nasihat Hudzaifah tersebut kepada para sahabatnya, kepada para ulama, fuqaha. Nah, baru sepeninggal Nabi, tidak jauh dari zaman Nabi, muncul paham Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani, yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari atau yang meyakini bahwa al-amru kullu uluf al-amr kullu uluf bahwa seluruhnya itu adalah sesuatu yang baru Allah tidak mengetahui sesuatu melainkan setelah terjadi. Ini sebuah akidah yang batilah. Maka kata Abdullah bin Umar, enam mengingkari mereka al-qadah tersebut demi jima walladhi nafsi biyadillah biyadihi la yu'minu mereka tidak akan beriman hatta yu'mina bil qadar sampai mereka beriman dengan al qadar kama qala alaihi salatu wasalam al imanu an tu'mina billahi wa malaikati ila akhir hadis an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi nah ini baru meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunculan berbagai fitan al-qadariyah wal khawarij dan lain dan syiar rafidah dan berbagai macam al-firaq abdalah waktu itu apalagi di saat sekarang ini ikhwan fillah barakallahu fikum bermunculan berbagai al-firaq abdalah nah maka di sini kita dihasum oleh sahabat Hudzaifah untuk kita istiqamah maka fadilah istiqamah ya ikhwana fillah barakallahu fikum fadilah istiqamah ini sangat luar biasa. Namun kita harus mengetahui bagaimana kita bisa memperoleh al-istiqamah. Supaya kita bisa di atas al-istiqamah wa sabat maka semuanya adalah bil asbab, di akhdi al asbab. Supaya kita tetap istiqamah, sabat al sunnah, maka dengan cara biakhdil asbab. Mengambil al-asbab, sebab-sebab, supaya kita istiqamah. Menambil kitabi wa sunnah. Di antara asbab istiqamah ikhwana fillah barakallahu fikum. Nam a'zam asbab, a'zam al-asbab adalah al-ikhlas al-ikhlas fi jami' a'malina wa harakatina. Nam kita berupaya dengan sungguh-sungguh memperjuangkan menjaga niat kita, menjaga al-ikhlas fi jami' al-ibadat, seluruh amalan kita. Nah, ayun nas, khwana fillah barakallahu fikum. Maka hendaknya kita Wajib akan kita untuk menjaga al-ikhlas, kebaikan niat, kesolehan niat. Nah, ini sebab yang paling besar untuk kita bisa astabat wal istiqamah. Seorang yang mukhlis, seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan berbagai perangai-perangai yang baik al akhlaq al-hasan al taibah. Nah, Al-ikhlas adalah sumber dari kebaikan. Munculnya kesabaran. Munculnya sabar. Sabar di dalam beribadah kepada Allah. Sabar kita bertahun dalam berdakwah. Sabar kita bermuamalah dengan teman-teman kita. Enam. Sabar dan segenap apa'ah. Ini buah dari al-ikhlas. Al-ikhlas. Sebaliknya ada mulai ikhlas Sulit sekali untuk kita bisa sadar dalam menjalankan berbagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sulit. Sehingga ikhwan, nah peran yang paling besar adalah al-ikhlas. Kita usahakan dan kita upaya, kita jaga fi kulli amalin fi amal. Kita hanya meminta kepada Allah fadilahnya, jannahnya, wajahnya, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa asbab istiqamah. Jangan sampai jauh daripada halaqah al-ilm. Jangan sampai kita jauh dari berbagai halaqah-halaqah al-ilm. Tempat-tempat al ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza ra'aitum riyadul jannah fartahu bi fiha kata Nabi, jika antum mendapati taman-taman surga fartahu fiha, singgahlah, bergabunglah ke sana. Nah, karena ilmu itu ikhwana fila barakallahu fikum membimbing kita. Penyempurna iman kita. Penyempurna iradah kita. Penyempurna iman kita, hati kita benteng dari berbagai syahwat al alu an-nafi. Nah, bahkan bihadal ilmu nafi ya ikhwana fillah barakallahu fikum nam mengangkat seluruh kebaikan memperoleh seluruh berbagai derajat al-khairiyah al-aliyah kama qala alaihi salatu kama qala sallallahu subhanahu wa ta'ala fi al karim Qul huwallazi arsal rasulahu bil huda. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala mengirim mengutus rasulnya dengan membawa, membawa apa al-huda wa dinil haq membawa al-hidayah dan juga ad-din al-haq al-hidayah adalah al-huda adalah al-ilmun nafi' wa din al-haq al amalus salih amalan salih amalan taat nah. liyudhirahu untuk mengangkat memenangkan menjadikan Islam sebagai agama yang dahir yang hak dengan apa al ilmu nafi dan juga amalan saleh ayuhan nas sehingga min min asbabil istiqamah adalah apa? kita disebutkan dengan al ilmu al-ilmu dan juga nasru al-ilm menyampaikan ilmu mendawakan ilmu ikhwanatillah barakallahu fikum ini di antara asbab enam al-istiqamah dan juga yang terkait dengan dengan al-ilmu dan al-amal bih kita wajib untuk berusaha mengamalkannya nah, Al ilmu nafi wal amal bihi dua-duanya sumber kebaikan. Sumber barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebaikan. Man 'amila salihan min dzakarin aw wa huwa mu'minun Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, beramal taat, nah, kebajikan, ala sunnah, bukan al bidah, tidak ala sunnah, bukan ala subhat, amilan salihan, muwafiqan bil kitab sunnah sesuai dengan Al-Quran sunnah, dalam kondisi dia beriman dengan ikhlas dia mengamalkannya beramal dengan penuh ikhlas di atas sunnah nabawiyah baik laki-laki maupun wanita. Nam apa janji Allah Subhanahu wa taala falahiyannau hayatan thayyibah. Pasti akan kami hidupkan mereka kami hidupkan dia dalam kondisi kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang hayatan thayyibah. Kehidupan yang thayyibah kehidupan yang paling baik, kehidupan yang paling bahagia. Karena sebab amalannya, ilmunya an-nafi dan juga amalan yang saleh. Ikhwana fiddin barakallahu fikum. Dan juga kita bisa mengambil faedah dari nasihat Hudzaifah tersebut. Ya ma'syar al-qura istaqimu di sini apa? Pentingnya al-amr bil ma'ruf wan nahi al munkar. Pentingnya nasihat di antara kita. Pentingnya kita tidak boleh bosan-bosannya menyampaikan al-ilm. Menyampaikan nasihat abel kita ini. Karena kita ini jauh dari para ulama. Nah, di tempat kita pun juga demikian Nah sebuah tempat yang penuh dengan berbagai alfitan wasyubuhat wasyahwat. Nah, tempat kita ini negeri kita ini berbagai macam fitan. Enam mutafariqah mukhtalifah. Yang khawarijnya berbagai macam-macam bentuk khawarij memiliki berbagai pecahan-pecahan yang luar biasa. Yang sufinya juga demikian. Berbagai macam pecahan-pecahan yang luar biasa di kulli firqatin. Setiap firqah lau subhat. Lau bid'ah. Lau muhdathah. Nah. Dan seluruh firqah demikian. Hum anfusuhum tafarraqat terpecah-pecah menjadi berbagai firaq firaq abdalah syahwat juga semakin hari semakin parah wal iyadu billahi ini kondisi kita hidup di negeri ini maka ya sunnah mari kita bangkit keluarga kita istri kita anak-anak kita dan yang belum keluarga bangkit untuk nusrah ad-din menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan al-ilmu nah dengan cara kita menyampaikan al-ilmu ya fila barakallahu fikum kita juga akan mendapatkan sebab-sebab al-istiqamah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Asr wa tawassaw bil haqq nah sehingga at-tawasi bil haq tersebut menyampaikan wasiat al-haq, nasihat al-amr bil ma'ruf wa nahi munkar sebab-sebab kita jauh dari al-khusran, jauh dari kebinasaan. Berarti apa? Dekat dengan istiqamah wasabat. Nah. Oleh karena itu ikhwan fillah barakallahu fikum maka kita enam dituntut untuk menjaga ukhuwah di antara kita. Bukan waktunya lagi untuk kita saling nam, timbul masalah di antara kita, internal kita, ketersinggungan, nam egois, sulit untuk bekerja sama, sulit untuk bertahun, enam, sulit memahami, sulit mengalah untuk kebaikan, bukan waktunya. Tapi kita waktunya untuk kita bertahun untuk berjuang. Sebagaimana ahlu dhala wal bid'ah mereka berjuang membela bid'ah mereka. Memperjuangkan bid'ah mereka yang sekarang lagi santer, yang dipropagandakan oleh tokoh-tokoh liberalisme luar biasa. Bagaimana mereka berupaya nah, beristima lailan nahara untuk menghasung manusia um, memahami berakidah-akidah liberalisme yang berujung ilhad berujung mengingkari, memusuhi. Nah, agama Allah al-haq ini. Tidak meyakini Al-Quran Sunnah. Minder dengan Al-Quran. Tidak percaya dengan As-Sunnah Nabawiyah. Nah, ini akibat puncak dari ujung liberalisme adalah demikian membuat orang ragu kepada al-Islam dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus bangkit. Nah. Tawakul kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawun, enam bermusyawarah sesama antum bagaimana dakwah ini tetap berjalan bertambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam dengan sekuat tenaga kita bagaimana ilmu itu terdengar oleh masyarakat. Nah, ilmu sunnah terdengar oleh mereka. Tetangga kita juga bisa mendengarkannya dengan berbagai wasail. Mungkin dengan buletin yang kita miliki. Nah, barangkali kita bisa masing-masing ikhwah mengambil buletin yang dengan tema yang cocok kita sebarkan tangga tetangga-tangga kita. Nah, atau buku saku buku yang kecil. Nah, kita membaca majalah asyariah ada tema yang bagus kita fotokopi kita kasih kepada masyarakat. Nah, ini bagian nusrah ad Waktunya kita untuk berjuang. Nah, mereka menergenerasi Lailan nahar, siang malam, kita pun tidak boleh kalah. Nah, kita berusaha meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi mereka sudah punya bekal yang kuat. Nah, dikarenakan ikhwanatillah sunnatullah la ya'ti zamanu illa wa ba'da syarmin. Tidak akan datang suatu zaman melainkan lebih jelek dari zaman sebelumnya. Pasti. Kalau tahun 2015 fitnah yang seperti ini luar biasa fitnah. Kaum Syiahnya, kaum Sufinya, kaum liberalismenya, kaum khawarijnya, dan berbagai macam firak Abdullah luar biasa mereka sudah berani. Bahkan mereka membidi ahli sunnah. Sudah membidi ahli sunnah. Maka nah, kita harus menyiapkan keluarga kita. Dan juga anak-anak kita. Ketika datang fitnah. Dalam kondisi penuh dengan iman. Yang kokoh, yang tebal. Tidak boleh kita merasa aman. Walaupun tidak boleh kita meminta datang yang fitnah. Kalau kita melihat sejarah dahulu para salaf kita, nah, penuh dengan perjuangan. Sumayyah diteng ditombak. Nah, sahabat Omar dibunuh. Sahabat Utsman juga demikian. Sahabat Ali juga demikian. Al Husain juga demikian dan para-para ulama yang lainnya juga demikian mendapat ujian nah, nah kita pun harus berbekal dengan takwa wal iman nah, maka bekal yang paling besar adalah istighfar kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya nah, karena dosa karena musuh tidak ada musuh yang paling berat dan besar melainkan dosa-dosa kita sendiri ini. Nah, jadi kita banyak kita istighfar kepada Allah, jaga keluarga kita, anak-anak kita dengan ilmu was sunnah. Nah, ketika datang fitnah, kita sendiri, istri kita, dan juga anak-anak kita dalam kondisi siap dengan penuh iman. Wa taqwa mencari ajak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala hadis yang ke-9 dari kitab Al-Ittisam qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id Qutaibah ibnu Sa'id nam salah seorang murid dari guru dari Al Imam Al Bukhari rahimallahu taala. Udaibah bin Sa'id di sini uh, di antara faidah terkait dengan ilmu sanad Al Imam Al Bani rahimallahu taala juga menambahkan sebuah faidah penting tentang masalah ilmu sanad. Kita tahu siapa Abdullah ibnu Lahiyah Abdullah ibnu Lahiyah. Abdullah ibnu Lahiyah ini pada asalnya seorang rawi yang sikoh pada asalnya. Namun ketika kitabnya hilang terbakar sehingga kacau hafalannya, sehingga rusaklah hafalannya. Karena beliau nah seorang rawi yang soduk, yang sikoh Enam, ketika ada, ketika meriwayatkan dengan bukunya ini. Ketika bukunya terbakar, maka beliau meriwayatkan dengan hafalannya, kacalah hafalannya. Sehingga para ulama, nah saya meriwayatkan dari Ibn Laiyah setelah terbakarnya kita beliau maka riwayatnya lemah maka riwayat Ibnu Lahiya ini lemah, dhaif. Para ulama mengecualikan, membedakan mana para ulama-ulama yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiya sebelum terbakar kitabnya dan mana pula para ulama-ulama yang meriwayatkan setelah terbakarnya kitab Ibnu Lahiya ini. Di antara yang disebutkan oleh para ulama yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar tiga Abdullah tiga Al-Abadilah yaitu Abdullah ibn Wahab dan Abdullah ibn Mubarak Abdullah bin Zaid bin Mukri, Abdullah bin Zaid bin Mukri tiga sahabat Abdullah tadi yaitu Abdullah ibn Al-Mubarak Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Zaid ibn Mukri tiga Abdullah ini Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Nai'ah, maka riwayatnya Abdullah bin Nai'ah kuat, sahih. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Imam al albani menambahkan selain dari tiga rawi ini yang juga meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah sebelum terbakan kitab adalah Qutaibah Ibnu Sa'id. Sehingga kalau rawi yang bernama Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah maka hadis riwayat Abdullah bin Lahi'ah sahih adalah sahih pula ini faidah hadisiyah. Nah, baik. Qala قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث ابن سعد ليث بن سعد enam seorang imam yang mulia, imamun kabir, bahkan semisal dengan al-imam Malik rahimahullah. Ilmu beliau semisal dengan al Malik. Hatta sebagian para ulama mengatakan bahkan alaihi lebih afqah daripada al-imam Malik. Hanya saja murid-murid al Malik itu menyebarkan menyampaikan fikihnya Imam Malik sehingga tersebar luas fikihnya Al-Imam Malik sehingga masyhur mazhab Al-Imam Malik bedanya dengan Al-Imam Al-Laits nah tidak tersebar fikih beliau sehingga namun secara secara keilmiannya Nam, bahwa beliau seorang imam kabir diakui oleh umat waktu itu. Bahkan dikatakan beliau lebih afqah, lebih faqih daripada al-Imam Malik rahimallahu taala. An-Naqil An-Zuhri dari Aqil dari Az-Zuhri yaitu Aqil Ibn Khalid al aili dari Az-Zuhri yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri atau yang dikenal dengan Ibnu Ibnu Syihab Ibnu Syihab atau Az-Zuhri rahimahullah taala. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah. dari Ubaidillah dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah Azuri, eh Muhammad bin Muslim adapun dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari keluarga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari keturunan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Lamma tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr ba'dahu setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diangkat sahabat Abu Bakar menjadi khalifah waktu itu wa kafara man kafar Arab bermunculan ber, menjadi kufurlah enam sebagian orang Arab sebagiannya tidak mau memberi zakat sebagiannya enam mengaku menjadi nabi demikian kondisi di zaman waktu itu kala Umar Berkata Umar radhiyallahu taala kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Nam kaifa tuqatilun nasa?" Bagaimana engkau wahai Abu Bakar memerangi manusia? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah." Faman qala la ilaha illallah afama minni ma lahu Nam wa nafsu illa bihaqqihi wa hisabu ala, ala Allah ma lahu wa nafsu illa bihaqqihi wa hisabu ala Allah Sungguh aku diperintah untuk merangi manusia hingga mereka mengatakan La ilaha illallah maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia terjaga dariku harta dan juga nyawanya kecuali dengan haknya kecuali dengan alasannya hak untuk meranginya wa hisabu 'ala dan perhitungannya enam sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala faqala kata Abu Bakar radhiyallahu taala maka mendengar ucapan Umar radhiyallahu anhu ini wallah demi Allah wahai Umar lau qatilanna man farraqa baina salati waz zakati fa inna zakata haqqul mali wallahi lau man'uni lau man'uni iqalan kanu yu'adduna ila rasulillahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم لقاتلتهم على Kata Abu Bakar radhiyallahu taala "Wallah demi Allah, sungguh aku akan perangi mereka. Sungguh sungguh aku akan perangi mereka demi Allah aku akan perangi mereka." Berarti siapa yang membedakan antara salat dengan zakat. Karena zakat adalah haknya harta. Demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau menyembah zakat walaupun satu ikal, sekalipun satu ikal, Nah, tidak mereka bayarkan, tunaikan. Yang mana mereka dahulu membayarkannya kepada Rasulullah SAW, tuhum, Sungguh aku akan perangi mereka. Nah. fakalah Umar maka berkata Umar radhiyallahu anhu, "Wallahi demi Allah, ma huwa illa an ra'aitu Allah qad sharaha sadr sadra abi bakrin lil kitali, fa'araftu annahu al haqku demi Allah tidaklah dia melainkan aku melihat Allah telah melapangkan mengokokkan dada sahabat Abu Bakar Siddiq dan saya mengetahui menyadari itulah yang benar Hadis ini ikhwana fillah barakallahu fikum terkait dengan bab atau kitab al-i'tisam di sini bagaimana kaum salaf para sahabat radhiyallahu anhu jema'in benar-benar mereka enam berpegang dengan as-sunnah mempertahankan as-sunnah nabawiyah nah, memperjuangkan as-sunnah sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nah. Bahkan beliau juga diberikan wasiat oleh Nabi untuk mengirim pasukan Usama bin Zaid walaupun dalam kondisi genting. Kondisi enam dalam kondisi genting. Sebagiannya kufur kepada Allah. Enam sebagian tidak mau membayar zakat. Sebagiannya adalah mengaku menjadi nabi. Nah, Musa al-Kadzdzab waktu itu namun di sisi lain beliau mendapat wasiat untuk mengirim pasukan Usama bin Zaid. Nah, maka beliau tidak ada yang bisa menghalang. Tidak ada seorang pun para sahabat yang bisa menghalang Abu Bakar. Enam, untuk mengirim pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini kuatnya para sahabat Nabi. Nah, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak sebagaimana umat sekarang ini. Seperti halnya ucapan kufriyah. Nam fitnah al-maududi. Fitnah al-maududi fitnah kufriyah. Di dalam bukunya risalahnya dengan tegas nah mengkufur mengingkari khurud dajjal. Kenapa? Nah, kata Nabi Dajjal itu akan akan tiba waktunya akan dekat keluar. Namun hingga sekali tidak keluar Dajjal di sini apa kata dia? Ini menunjukkan wahamnya Nabi. Kelirunya Nabi. Salah. Nah, kesalahan Nabi. Rasulullah SAW. wasallam. Na'udzubillah min dalik. Ini sekedar praduga Nabi. Sekedar apa? Praduga dari Nabi. Perkiraan. Nah, na'udzubillah min dalik. Ini sebagian contoh, sebagian contoh dia ada ucapan-ucapan ahlul dalal wal bidah dan juga mereka mengkufuri mengingkari keluarnya Isa bin Maryam mengkufuri Ya'jud wa Ma'jud Akhwana fillah barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa kaitan munasabah hadis ini terkait dengan al-ittisam qudwah salaf contoh kaum salaf di dalam enam menerapkan mengamalkan sunnah, menjaga sunnah an-nabawiyah. Bagaimana keyakinan mereka, kuatnya iman mereka, kekuatan iman mereka dalam mengamalkan sunnah nabawiyah ini. Nah, tunduk mereka kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling mulia, berharga, yang paling mereka cintai melebihi kecintaan mereka sendiri. Ini adalah sunnah salaf kita. Sehingga Allah jadikan mereka sebaik-baik umat manusia. Allah jadikan mereka kuntum khaira ummatin. Sebaik-baik umat manusia. Nah. Ukhrijat linnasi. Ta'muruna bil ma'ruf Watan haul mungkar. Demikian mereka. Omar nah, Umar menyampaikan sebuah masukan kepada Abu Bakar. Nah, kritikan kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar memiliki pendapat yang lain. Bahkan lebih tepat, lebih benar dari kritikannya Umar bin Khattab anhu. Sama-sama memberikan masukan. Artinya terjadi apa? al-mar al-amr bil ma'ruf di antara mereka, at tawasi bil haq di antara mereka. Terjadi kepedulian mereka. Terjadi adanya at-tawasi. Nah, saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Gigih, berjuang. Demikian salah kita. Kita sebagai hamba Allah, dan juga demikian akan mendapatkan fadilah dari mereka bila mana kita juga mengikuti enam jejak mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala enam yang sering kita dengar ikhwana fillah barakallahu fikum was al-awwalun enam minal muhajirin wal ansari walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم نعم dan orang-orang yang terdahulu mendahulu kita dari kalangan al-muhajirin dan juga ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat tetapi bi ihsan iktiba iktidak mereka dengan cara yang ihsan dengan sebaik-baiknya Betul-betul ittiba kepada salaf. Dengan cara yang baik, yang jujur. meneladani mereka. Prinsip mereka. Prinsip dalam apa? al ittisam bis sunnah. Luar biasa. Maka balasannya radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa 'addalahum jannatin tajri tahta al-anhar خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم Dari riwayat ini pula enam uh, eh, dan perbolehkan bagi para ulatul umur untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, zakatul mal. Di antara sebab diperbolehkan untuk memerangi mereka. Walaupun mereka masih orang-orang muslim. Masih orang muslim. Tetapi Nah, mereka boleh diperangi karena sebab menghalangi dari membayar zakat. Nah, selama mereka tidak meyakini, nah selama mereka tidak menentang dengan penuh keyakinan bahwa zakat tidak wajib. Namun ketika mereka meyakini zakat tidak wajib, bukan rukun Islam yang lima, maka menjadi hukumnya kufur akbar. Namun selama mereka menentang karena bukan faktor keyakinan, ini sebuah kabirah, dosa besar, maka bagi penguasa muslim boleh bahkan disyaratkan untuk memerangi mereka hingga mereka menunaikan zakatul mal. Tapi ini haknya siapa? Hak ulatul umur. Penguasa, bukan enam masyarakat biasa. Yang di bawah enam kekuasaan ulatul umur. Bukan semua orang Dari sini pula ikhwan fillah barakallahu fikum tawaduknya sahabat Umar. Tawaduk Umar radhiyallahu anhu mengedepan al-haq. Nah, menjunjung tinggi nasihat al-haq. Nah, menghargai al-haq. Man tawadu'a rafa'ah. Man tawadu'a lillah rafa'ah. Barang saya itu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tinggikan derajatnya. Muliakan. Nah. Maka kita pun juga demikian. Harus menjadikan al-haq sesuatu yang paling mulia. Bahkan mensifat sifat di antara sifat-sifat mukmin yang jujur ke iman mereka adalah mudah menerima al-haq. Nah. Kama qala, kama qala subhanahu wa ta'ala, wa dzakir Faina zikra tanfa al mu'minin sampaikanlah peringatan nasihat al haq karena itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin artinya seorang mukmin yang jujur imannya sangat berterima kasih dan ada nasihat sangat sangat nam membutuhkan sangat, sangat menerima nasihat itu adalah min sifat عباد الله المؤمنين نعم نعم والله تعالى أعلم بصدر إخوان في الدين كان وقت ممكن sudah jam setengah نعم dan sudah إلى هنا huna بهذا المقدار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين